Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada malam hari ini seperti biasa kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutinan kita dalam kajian fikih kajian kitab takrib karangan Imam Abi Suja' Alhamdulillah para pendengar yang saya muliakan, dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan kajian kita dan pembahasan kita mengenai toharoh yang pertama, yaitu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai hal-hal yang berhubungan dengan wudhu. Telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu mengenai rukunnya wudu, sunnah-sunnahnya wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas toharoh yang kedua yaitu mandi. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai sebab-sebab atau hal-hal yang mewajibkan mandi kalau masih ada waktu kita akan sedikit membahas mengenai rukun-rukunnya mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana fi ulumihi bi ulumihi fid dharain amin. Faslun walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a. Hal yang artinya hal yang mewajibkan mandi itu ada enam perkara. Yashtariku fiha ar-rijal nisa. Enam perkara tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hal-hal yang berlaku untuk orang laki-laki dan untuk orang perempuan. Wahya hal-hal tersebut Iltiqa'ul khitanaini bertemunya dua kemaluan, kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Wa inzalul maniyyi dan yang kedua adalah keluarnya air mani. Wal mautu yang ketiga adalah kematian. Adapun hal yang kedua wa salasatun tahtassu bihan nisa'u Pembagian yang kedua yaitu tiga hal yang khusus terjadi pada wanita. Wahya, tiga hal tersebut adalah al-haidhu, haid, wan nifasu dan nifas, wal wiladatu dan melahirkan. Inilah enam hal yang mewajibkan mandi. Kalau salah satu dari hal ini terjadi pada seseorang maka wajiblah atas orang tersebut untuk mandi. Sebelum kita memasuki keterangan kita mengenai hal-hal yang mewajibkan mandi, seyogianya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai arti daripada mandi itu sendiri dan hikmah daripada diwajibkannya mandi. Al-mandi dalam bahasa Arab adalah al-ghuslu ya kalau kita sebut dengan bahasa Arab memakai kata al-ghuslu yang mana al-ghuslu ini menurut bahasa artinya adalah sayalanul ma'i ala syai'i adalah mengalirnya air kepada dalam sesuatu mengalirnya air ini kalau dalam bahasa Arab namanya al-ghuslu Wa syar'an adapun arti daripada mandi atau al-ghuslu menurut istilah ulama ahli fikih adalah jaryanul ma'i 'alal badani biniyatin Mengalirnya air pada badan seorang muslim dengan niat tertentu. Ini adalah arti mandi menurut ulama fikih. Mandi atau al-huslu adalah hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh agama. Baik mandi tersebut adalah hanya sekedar untuk membersihkan badan atau mandi tersebut adalah untuk menghilangkan hadas. Baik mandi tersebut sebagai syarat sahnya ibadah atau tidak menjadi syarat sahnya ibadah. Jadi Mandi secara umum adalah hal yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama. Ini bisa kita, eh, berarti kita, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya seperti yang sering kita ucapkan dan sering kita terangkan, agama Islam selalu menganjurkan pengikutnya untuk berbuat bersih. Baik bersih kepada dirinya sendiri atau bersih kepada lingkungannya. Perintah untuk mandi ini bisa kita temukan baik di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis atau di dalam ijma' para ulama. Kalau kita tengok dan kita cermati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyintai orang yang bertaubat dan menyintai orang yang berbuat bersih. Al-mutatahirin, orang yang berbuat bersih, baik berbuat bersih kepada zahir dengan mandi, dan dengan membersihkan segala sesuatu yang berada di sekitarnya atau berbuat bersih terhadap batinnya dengan membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tercela dari sifat dengki dari sifat tidak suka dari sifat uh, iri hati dari dosa-dosa ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu membersihkan dirinya. Membersihkan dirinya, membersihkan zahirnya dengan cara mandi, dengan cara membersihkan lingkungan. Ini membersihkan zahir. Kalau membersihkan batin dengan menjauhi sifat-sifat yang tercela dan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan melakukan sholat lima waktu. Berarti orang tersebut telah membersihkan dohirnya dan batinnya dari segala dosa. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperum, eh, membikin perumpamaan orang yang sholat lima waktu seperti orang yang mandi lima kali. Maka Secara otomatis orang yang mandi lima kali maka tidak akan kita temukan di badannya sedikit pun kotoran. Begitu juga orang yang selalu mengerjakan sholat lima waktu dengan khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan orang tersebut dari segala macam dosa. Itu kalau sholat tersebut kalau kita lakukan dengan cara yang khusyuk dan memenuhi syarat rukunnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sholat itu menjaga manusia dari perbuatan keji dan mungkar. <clears throat> Dalam hadis juga telah kita temukan banyak sekali hadis yang menganjurkan kita untuk berbuat bersih. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun ala kulli muslimin ayyagtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu wa inda muslim haqqun lillahi arti daripada hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hakun ala kulli muslimin kewajiban bagi setiap orang Islam untuk mandi sekali setiap li tujuh hari. Yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu dengan membersihkan kepalanya dan seluruh badannya. Ini adalah bahwasanya suatu kewajiban dan suatu keharusan bagi seorang yang muslim untuk mandi paling tidak seminggu sekali yaitu di hari Jumat. Eh, hadis ini adalah di antara beberapa hadis yang dijadikan sandaran oleh beberapa ulama bahwasanya mandi Jumat hukumnya adalah wajib, yaitu pendapatnya ulama Hanabilah dan sebagian ulama Zahiriyah. Uh, adapun untuk ijma ulama, sebagian ulama telah menukil ijma atau kesepakatan para ulama bahwasanya Mandi adalah hal yang dianjurkan. Mandi untuk sekedar membersihkan badan hukumnya adalah sunnah. Adapun mandi dengan tujuan untuk sahnya ibadah hukumnya adalah wajib. Dan hal ini tidaklah eh, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwasanya mandi itu sesuatu yang dianjurkan. Baik mandi sunnah ataupun mandi wajib. Ini adalah Eh, dalil-dalil yang menerangkan mengenai diperintahkannya untuk selalu menjaga kebersihan dengan mandi. Adapun hikmah daripada disyariatkannya dan diperintahkannya mandi adalah yang pertama hikmahnya adalah untuk sekedar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau mandi yang dia lakukan hukumnya adalah wajib sebagai syarat sahnya suatu ibadah, maka mandi tersebut adalah mandi yang mana bila dilakukan dengan ikhlas akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mandi tersebut eh, orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa huru syatrul iman." Kebersihan adalah setengah daripada iman atau sebagian daripada iman. Jadi kebersihan adalah setengah daripada iman. Baik bersih secara zahir ataupun bersih secara batin. Juga hikmah yang kedua dari diperintahkannya mandi adalah untuk membersihkan badan dari segala bentuk kotoran. Dari segala bentuk kotoran. Dengan bersihnya badan tersebut sehingga orang yang dekat dengan kita merasa enak. Merasa enak dan merasa nyaman. Kalau badan kita kotor dan bau badan kita tidak enak, maka orang yang ada di sebelah kita akan merasa terganggu. Bahkan kadang-kadang orang yang sholat di sebelah kita, kalau badan kita bau tidak enak, akan merasa risih dan jijik untuk melakukan sholat. Maka kalau kita cermati di beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang bau badannya tidak enak dan melarang orang yang bau mulutnya tidak enak, seperti orang yang baru makan eh, bawang putih atau memakan sesuatu yang membuat bau mulut tidak enak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah mereka untuk mendekati masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat kana nasu ahla amalin walam yakun lahum kufatun fakana yakunu lahum tafalun. Faqila lahum law iktasaltum yawmal jum'ati Wa fi riwayatin lahuma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatahhartum liyaumikum hadza." Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya dulu ketika pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penduduk Madinah kebanyakan mereka adalah orang yang pekerja. Karena kalau kita lihat lingkungan Madinah ketika itu adalah mereka kebanyakan adalah orang yang bertani. Kemudian eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengumpulkan mereka untuk melakukan sholat Jumat, untuk melakukan sholat Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan bau badan mereka tidak enak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaklumi hal tersebut karena mereka kebanyakan para sahabat adalah para pekerja ketika itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menuntut mereka untuk mandi setiap hari karena itu akan memberatkan kepada mereka. Dan ketika itu air sangat di, sangat di, de, sangat sulit untuk ditemukan di Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma sekedar berkata, lalu kita yaumal jum'ah, seandainya kamu sekalian mandi pada hari Jumat. Karena ketika itu, hari Jumat adalah hari berkumpulnya orang muslim ketika itu untuk melakukan sholat Jumat. Maka seyukjanya orang yang hadir untuk melakukan sholat Jumat dalam keadaan baunya enak, tidak tidak baunya tidak busuk ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lalu kita saltum yaumal Jum'ah. Seandainya kamu sekalian mandi pada hari Jumat, maka itu akan lebih baik. Dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau anakum totohartum liyomikum hada." Seandainya kamu berbuat bersih untuk hari kamu, hari Jumat ini, maka itu adalah hal yang baik. Ini adalah hikmah yang pertama. Jadi hikmah yang kedua, eh, hikmah, ya, hikmah yang kedua, ya, maaf ya. Jadi hikmah yang pertama dari diperintahkannya mandi ini adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau mandi itu wajib, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Kewajiban, kalau mandi tersebut sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala kesunatan. Nah, hikmah yang kedua adalah untuk membersihkan diri dari kotoran. Yang mana hal tersebut adalah sangat penting sekali seperti yang saya terangkan tadi karena orang Islam tidak lepas dari berkumpul dengan muslim yang lainnya. Hikmah yang ketiga adalah untuk agar badan kita merasa lebih nyaman, lebih enak, lebih fresh. Karena apa? Kalau seseorang telah misalnya suami istri telah e, berkumpul misalnya, telah berjumpu, maka setelah menyelesaikan perbuatan tersebut, otomatis tubuhnya merasa lemah, tubuhnya merasa loyo. Maka untuk mengembalikan stamina tubuh ini, maka diwajibkan untuk mandi. Maka dengan mandi tersebut, stamina tubuh akan kembali seperti semula. Ini adalah hikmah yang sangat besar sekali yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seorang suami itu telah berkumpul dengan istrinya, dan dia ingin berkumpul yang kedua kali untuk mengulangi perbuatan itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dia untuk mencuci kemaluannya. Kalau tidak bisa mandi, maka dia diperintahkan, disunatkan untuk mencuci kemaluannya agar stamina dan kekuatannya bisa kembali tumbuh seperti semula. Ini adalah hikmah daripada diperintahkannya mandi. Eh, mandi seperti yang disebutkan oleh para ulama kita ahli fikih dibagi menjadi dua. Di sana ada yang namanya mandi sunnah dan mandi wajib. Untuk e, pertemuan kita kali ini kita akan membahas hal-hal yang mewajibkan mandi. Apa saja hal-hal yang mewajibkan mandi? Di sini Imam Abi Suja menyebutkan enam hal yang mewajibkan mandi. Tiga hal dari enam hal tersebut adalah uh, sama antara orang laki-laki dan perempuan. Kalau tiga hal yang lainnya adalah khusus untuk perempuan. Apa hal tersebut? Imam Abi Suja mengatakan, Wahia khidana ini. Hal yang pertama yang mewajibkan mandi adalah bertemunya dua kemaluan atau dalam bahasa kasarnya jima bersetubuh. Kalau kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan, maka wajib atas laki-laki tersebut dan perempuan tersebut untuk melakukan mandi. Hal ini telah e, diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina su'abiha arba thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghuslu Dalam satu riwayat wa illam yanzil wa illam yunzil yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika seorang laki-laki telah duduk di atas empat anggota perempuan di atas kedua pahanya dan di atas kedua tangannya. Sumajahajaha, kemudian dia e, eh, menggaulinya. Fakat wajib alail huslu, maka wajib atas laki-laki tersebut untuk melakukan mandi. Dalam riwayatnya Imam Muslim ada tambahan wa illam yunzil, meskipun tidak keluar mani, kalau laki-laki tersebut telah menggauli istrinya, maka wajib atas mereka berdua untuk melakukan mandi. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Idza massal khitanu al-khitana faqad wajabal ghusl." Jika kelamin bertemu dengan kelamin, maka telah wajiblah mandi. Wajib atas laki-laki tersebut dan wajib atas perempuan tersebut untuk melakukan mandi. Ini adalah hal yang pertama yang e, mewajibkan mandi yaitu bertemunya dua kemaluan, kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Bahkan di sana ada hadis yang lebih soreh lagi, yang lebih jelas lagi dalam hal ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi dan Imam uh, Abu Dawud dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, idal taqul khitanani aw masal khitanu al khitana wajib al ghuslu. Faal ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna. Yang artinya jika kemaluan perempuan eh kemaluan laki-laki atau jika kedua kemaluan bertemu atau telah masuk kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan wajib al maka wajib atas mereka berdua untuk melakukan mandi fa'altuhu ana wa Rasulullah Hal itu telah saya lakukan sendiri bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fagatasalna kemudian kita berdua melakukan mandi. Ini adalah hal pertama yang mewajibkan mandi yaitu bertemunya kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan. Taib. Cuma para ulama madhab syafi'i mengatakan jika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan atau kemaluan laki-laki masuk ke dalam tubuh perempuan, maka wajib atas mereka berdua untuk mandi. Begitu juga jika seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam tuburnya binatang atau ke dalam kemaluannya binatang, na'udzubillah, maka orang tersebut wajib untuk mandi. Begitu juga sebaliknya, jika seorang perempuan memasukkan kemaluan binatang ke dalam kemaluannya, maka wajib atas perempuan tersebut untuk melakukan mandi. Untuk melakukan mandi. Dan hal ini adalah telah menjadi kesepakatan di antara ulama syafi'iyah. Tayyip. Hal yang kedua yang mewajibkan mandi adalah keluarnya air mani. Keluarnya air mani. Apa beda Sebab yang pertama dengan sebab yang kedua. Sebab yang pertama tadi adalah bertemunya dua kemaluan. Meskipun di sana tidak ada air mani yang keluar, tetap wajib untuk mandi. Karena ilah atau sebab daripada diwajibkannya mandi untuk hal ini adalah bertemunya kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan. Adapun sebab yang kedua ini adalah keluarnya air mani. Baik keluar karena berhubungan atau keluar karena bermimpi. Jadi jika seseorang mengeluarkan air mani, air sperma, maka wajib atas orang tersebut untuk mandi, baik orang tersebut laki-laki atau perempuan. Dalil daripada hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaimin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi al haqq Fahal alal mar'ati ghuslun idah talamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idha ra'atil ma'. Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya suatu ketika datang Ummu Sulaim seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia Ummu Sulaim tersebut berkata Ya Rasulullah wahai Rasulullah innallaha la yastahyi minal haqq Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap sesuatu kebenaran. Fahal 'alal mar'ati husnul idah talamat? Apakah wajib atas seorang perempuan untuk mandi jika dia mimpi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya." Idza ra'atil ma, kalau dia melihat mani keluar dari kemaluannya, maka dia wajib untuk melakukan mandi. Begitu juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajul yajidul balala wa la yadhkuru ihtilaman faqala yaghtasil wa an rajul yara an qad ihtalama wa la yajidul balal faqala la ghusla alaihi Faqalat Ummu Sulaim, "Al-mar'atu tara dhalika, a'alaiha ghuslun?" Qala na'am, "An-nisa'u syaqa'iqur rijal." Diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apakah seorang laki-laki jika bangun dari tidur menemukan kemaluannya basah tapi dia tidak ingat apakah dia telah bermimpi atau tidak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tatasil, dia wajib untuk mandi. Kemudian ditanya lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki bermimpi, tapi dia tidak menemukan air mani di dalam kemaluannya, tidak ada basah di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lagu selang alihi dia tidak wajib untuk mandi. Maka Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika seorang perempuan jika seorang perempuan telah melihat basah di kemaluannya, apakah dia wajib untuk mandi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. An-nisa'u syaqa'iqur rijal." Perempuan adalah e, saudara daripada laki-laki. Eh, perempuan di sini tidak ada bedanya dengan laki-laki. Kalau perempuan itu melihat bahwasanya dia bermimpi dan keluar air mani, maka dia juga wajib untuk mandi sebagaimana wajib atas orang laki-laki. Ini adalah hal yang kedua yang mewajibkan mandi, yaitu keluarnya air mani. Perlu diketahui, di sini para ulama, para ulama menyebutkan bahwasanya air mani itu mempunyai beberapa tanda mempunyai beberapa alamat. Kalau tanda ini ditemukan, maka air yang keluar adalah air mani. Kalau tanda ini tidak ditemukan sama sekali, maka yang keluar bukanlah air mani. Yang pertama, tanda daripada air sperma adalah air sperma atau air mani mempunyai bau seperti bau adonan roti kalau mani tersebut dalam keadaan basah. Jadi kalau mani tersebut masih cair, belum mengering, maka baunya seperti bau adonan roti. Kalau mani tersebut telah meng, eh, kalau mani tersebut telah mengering, maka baunya seperti bau putihnya telur. Ini adalah tanda yang pertama. Tanda yang kedua, mani tersebut keluarnya adalah dengan muncrat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Tariq ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman min ma'in dafiqin yakhruju min baini sulbi wat jadi mani adalah air yang keluar dengan muncrat ini adalah tanda yang kedua tanda yang ketiga at-talazzud bi khurujihi orang yang keluar mani biasanya disertai dengan rasa nikmat disertai dengan rasa nikmat Nah, ini adalah tiga hal yang menjadi tanda daripada bahwasanya air yang keluar dari kemaluannya itu adalah air mani. Yang mana air tersebut kalau keluar mewajibkan orang tersebut untuk melakukan mandi. Yang pertama, saya ulangi lagi tanda daripada air mani. Yang pertama adalah air tersebut mempunyai bau seperti adonan roti kalau masih basah belum mengering. Kalau mengering, baunya berubah menjadi seperti baunya putihnya telur. Tanda yang kedua, air mani keluarnya adalah dengan muncrat. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, min ma'in dafiqin. Dari air yang muncrat. Tanda yang ketiga adalah at-talazud bihurujihi. Air mani keluar disertai dengan rasa lezat. Disertai dengan rasa enak. Kemudian setelah itu disertai dengan rasa loyo. Loyo. Nah, kalau salah satu dari tanda ini ditemukan, maka air yang keluar adalah air mani meskipun warnanya seperti warna darah. Meskipun air yang keluar adalah warnanya e, merah pekat seperti warna darah, kalau ditemukan salah satu tanda yang telah saya sebutkan tadi, maka air tersebut adalah air mani yang mewajibkan mandi atas orang yang keluar. Uh, kalau seseorang, jika seseorang tidur, kemudian setelah bangun dari tidurnya, dia menemukan bahwa di sekitar kemaluannya telah basah. Dan dia tidak ingat apakah dia mimpi atau tidak. Yang penting ketika dia bangun, dia menemukan basah di sekitar kemaluannya. Maka dia ragu-ragu apakah cairan basah itu mani atau bukan mani. Maka dalam hal ini menurut kaul yang muktamad dalam madhab syafi'i, orang yang mengalami kejadian seperti ini maka dia boleh memilih antara dua hal. Boleh dia menjadikan air yang keluar tadi adalah mani sehingga dia wajib untuk mandi. Boleh dia menjadikan air yang keluar dari kemaluannya tadi itu bukan mani. Kalau kita jadikan air tersebut bukan mani, maka dia wajib untuk mencuci pakaian yang terkena air tersebut. Karena setiap sesuatu yang keluar dari kemaluan hukumnya adalah najis kecuali air mani. Ini adalah uh, yang berhubungan dengan tanda-tandanya mani. Untuk sebab yang ketiga adalah al-mautu. Kematian. Kematian adalah sebab yang mewajibkan mandi. Cuma yang wajib mandi adalah orang yang hidup. Orang yang hidup wajib untuk memandikan orang yang telah meninggal. Dalil daripada hal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu ighsiluhu bima'in wasidrin jadi kematian adalah hal yang mewajibkan untuk mandi adalah hadis dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya pada haji wada ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah haji berserta dengan para sahabatnya. Di situ seorang sahabat jatuh dari ontanya kemudian meninggal. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat yang lainnya untuk memandikan sahabat yang meninggal tadi dengan memakai air yang dicampur dengan daun darah. Dari hadis ini bahwasanya bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang meninggal wajib untuk dimandikan. Dikecualikan dari ini adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, orang yang mati dalam kancah pertempuran melawan orang kafir, maka orang yang mati dengan cara syahid ini tidak boleh dimandikan. Tidak boleh dimandikan dan insya Allah akan kita bahas dalam kajian kita yang akan datang bahwasanya orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan karena Darah yang menempel di badan orang yang mati syahid besok akan berubah menjadi mistik, akan menjadi saksi bahwasanya orang ini adalah orang yang meninggal karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang keempat dan hal yang kelima dan hal yang keenam yang menjadi penyebab diwajibkannya mandi adalah haid, nifas dan wiladah dan hal ini adalah hal-hal yang khusus untuk orang perempuan. Jadi jika seorang perempuan telah suci dari haid, maka dia wajib untuk mandi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 222 wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah jika eh, fala taqrabuhunna jika perempuan-perempuan kamu dalam keadaan haid, fala maka jangan dekati mereka. Maksudnya jangan kumpuli mereka hatta yatahurna sehingga mereka suci. Fa tatoharna, jika mereka telah mandi setelah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka kumpulilah mereka sebagaimana kamu atau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kamu untuk mengumpulinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang perempuan jika telah suci dari haidnya untuk mandi sehingga <coughs> halal boleh dikumpuli oleh suaminya. Kemudian juga telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, telah berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, yang mana Fatimah binti Abi Hubaysh ketika itu terserang penyakit istihadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Faida akbalatil haidatu fada is Wa idza adbarat faghsili anki dama wa Yang artinya jika datang darah haid pada isolah, maka tinggalkanlah salat. Ini berarti orang yang dalam keadaan haid tidak boleh melakukan salat. Fa idza adbarat kalau darahnya sudah hilang, sudah bersih, faghsili anki maka mandilah, bersihkan darah dari tubuhmu. Wasalli kemudian sholatlah. Ini berarti uh, kalau telah terputus darah haidnya maka dia wajib untuk melakukan mandi. Dalam riwayat yang lain, riwayatnya Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Summa ightasili wasalli. Kemudian kalau darah haid telah selesai maka mandilah dan lakukanlah sholat. Ini adalah uh, dalil yang menyatakan bahwasanya orang perempuan kalau suci dari darah haid maka dia wajib untuk mandi. Kemudian seperti hukum daripada haid adalah hukumnya nifas. Kalau seorang perempuan telah mengalami nifas setelah melahirkan, kemudian keluar darah nifas, kalau darah nifasnya sudah habis, maka dia wajib untuk mandi dan wajib untuk melakukan sholat. Karena hukum daripada nifas adalah seperti hukumnya orang yang kena head. Hal yang ketiga, yang khusus untuk perempuan yang mewajibkan mandi adalah al-wiladatu, melahirkan. Kalau ada orang perempuan sehabis melahirkan, kalau dia tidak keluar darah nifas setelah melahirkan, melahirkan ternyata tidak keluar darah sama sekali setelah melahirkan, maka dia tetap untuk wajib mandi. Karena e, melahirkan itu sendiri adalah sebab daripada yang mewajibkan mandi. Ulama memberi alasan tentang hal ini karena keluarnya anak adalah seperti keluarnya air mani. Karena anak itu adalah asalnya berasal dari mani laki-laki dan mani perempuan. Kalau keluar anak maka wajib atas perempuan tersebut untuk mandi meskipun dia tidak melihat darah nifas sama sekali. Jadi eh, enam hal inilah yang menjadi penyebab daripada diwajibkannya mandi. Yang pertama adalah e, bertemunya atau masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Yang kedua adalah e, keluarnya mani. Yang ketiga adalah kematian. Dan tiga hal ini adalah bisa terjadi untuk orang laki-laki dan orang untuk orang perempuan. Hal yang keempat yang mewajibkan mandi adalah terputusnya darah haid, terputusnya darah nifas, dan melahirkan al-wiladah. Nah, tiga hal ini adalah khusus untuk orang perempuan. Eh, para pendengar yang saya muliakan kiranya sekian kajian yang bisa kita kaji untuk hari ini, untuk malam hari ini. Untuk kajian kita selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah rukunnya mandi atau fardunya mandi karena pembahasan ini adalah pembahasan yang panjang dan waktu telah uh, hampir habis maka untuk pembahasan kita mengenai idul husli akan kita terangkan dan akan kita kaji untuk uh, kesempatan kita yang akan datang untuk kesempatan kita kali ini cukuplah kita membahas mengenai hal-hal yang uh, mewajibkan mandi نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم ويرزقنا العمل به ويجعل علمنا حجة علي آه، ويجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته